Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. والأبناء حفظ حفظنا الله جميعا قال المؤلف رحمه الله تعالى pada hadis yang ke-13 berkata muallif rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuqabbilu wa huwa sha'imun wa yubashiru wa huwa sha'imun walakinnahu kana amlakakum lirbihi muttafaqun alaih wal lafdhu li muslim wa zada fi riwayatin fi ramadan dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa sha'im melakukan kublah yaitu mencium dalam keadaan beliau berpuasa wa yubashir wa huwa sha'im beliau juga melakukan mubasyarah dalam keadaan berpuasa yaitu meraba atau menyentuh istrinya walakinnahu kana amlakakum liirbihi akan tetapi beliau adalah orang yang paling menguasai syahwatnya di antara kalian maksudnya yang bisa mengendalikan syahwatnya muttafaqun alaih wal lafdhu li muslim dan lafaz ini di dalam riwayat muslim dan zada fi riwayatin Al Imam Muslim menambahkan di dalam salah satu riwayat yaitu fi Ramadan di dalam bulan Ramadan maksudnya beliau di dalam bulan Ramadan berpuasa beliau melakukan kublah dan juga al-mubasyarah akan tetapi beliau adalah orang yang bisa mengendalikan syahwatnya Berkata Syari rahimahullah, al-mufradat ya hadis ini mubashir mulu al-muradu bil mubashara huna al-lamsu bil yadi wal tiqa al-bashar al-basharatain. Yang dimaksud dengan mubasyarah di sini adalah sentuhan atau rabaan dengan tangan dan bertemunya dua kulit. Nah, amlakakum li irbihi ay aqdarukum ala tahakkum fi syahwati nafsihi yakni yang paling amlak terhadap irbihnya yaitu yang paling menguasai di antara kalian dalam mengendalikan syahwat dirinya. Wazada ay Muslim min hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha dan menambahkan di dalam riwayat maksudnya dalam riwayat Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yaitu ada tambahan fi Ramadan. Puasa itu di bulan Ramadan. Yang kedua al-bahas pembahasan hadis ini qala al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi babu bab al-mubasyaratu lis-shaim. Kalau kita idofahkan babul mubasyarati lis-shaim. Thumma saqa bisanadihi ila Aisyah radhiyallahu taala anha qalat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'ibun wa kana amlakakum li irbihi. Thumma qala babu al atau babun al-qiblatu lis-sha'im. Wa saqa bi sanadihi ila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuqabbil ba'd azwajihi wa huwa sha'imun thumma dhahikat. Berkata Imam Bukhari dalam sahihnya rahimahullah bab al-mubasyarah lis saim yaitu melakukan mubasyarah bagi orang yang berpuasa. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan menukilkan sanatnya riwayat saya yang sanatnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha Beliau Aisyah berkata adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan kublah, mencium dan mubasyarah, meraba dalam keadaan beliau berpuasa wa kana amlakakum liirbihi dan beliau adalah yang paling menguasai jiwanya atau syahwatnya dan bisa mengendalikannya thumma qal kemudian Imam Bukhari berkata bab al-qublatu lis-shaim bab selain al-mubasyarah yaitu al-qubla lis-shaim yaitu mencium bagi orang yang berpuasa mencium istrinya maksudnya Nah, kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis yang sanatnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha pula beliau berkata in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuqabbila ba'd azwajihi wa huwa shaimun thumma dahikat kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah wasallam ya melakukan mencium sebagian istri-istrinya dalam keadaan berpuasa kemudian beliau tertawa Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan atau menyebutkan hadis tersebut, beliau tertawa dalam keadaan tertawa. Amma Muslim faqad rawa hadzal hadis bi'iddati alfaz minha hadzal lafdhu alladhi saqahu al-musannif. Adapun Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini pula dengan beberapa lafaz diantaranya adalah lafaz yang dinukilkan oleh musannif Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala dari bab atau hadis yang kita telah kita bacakan. Naam. Wa minha di antara lafadznya juga lima Muslim qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim." Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Di antara lafadznya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni, mencium aku ya, dan dalam keadaan beliau berpuasa. Siapakah di antara kalian yang lebih mampu menguasai mengendalikan syahwatnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengendalikan syahwatnya. Wa minha dan diantara lafadznya juga dalam riwayat Imam Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa shaim wa kana amlakakum liirbihi. irbihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dalam keadaan berpuasa, mencium dalam keadaan berpuasa dan beliau lebih menguasai atau mengendalikan syahwatnya. Wa minha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yubashir wa huwa shaim. Di antara lafadznya juga Imam Muslim ada Rasulullah sallam melakukan mubasyarah dalam keadaan berpuasa. Wa minha qalat kana Rasulullah sallam yuqabbilu fi syahril shaum. Di antara lafadznya juga adalah Rasulullah sallam mencium di bulan Ramadan. Wa minha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukbilun muqabbilun fi Ramadan atau yuqabbil ini nah agak terhapus sedikit dari hurufnya. Naam, karena Rasulullah SAW yukabbilu fi Ramadan. Kita baca yukabbil karena lafaz yang lainnya semua menggunakan fil mudhara. Naam, kalau pakai mim itu isim fa'il muqabbil, orang yang mencium. Namun naam lebih tepat insyaallah yuqabbil. Ada Rasulullah SAW di antara lafaz dari Imam Muslim, beliau mencium di fi Ramadan, dalam bulan Ramadan, wahwa huwa dalam keadaan beliau berpuasa. Wa hadzal lafdzul akhir huwa alladhi asyara ilaihi al-musannif annahu ziyadah fi riwayat Muslim. Lafaz yang terakhir ini yang diisyaratkan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa itu adalah tambahan di dalam riwayat Imam Muslim yaitu lafad fi Ramadan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium di bulan Ramadan ya dalam keadaan beliau berpuasa. Kemudian yang kedua ma yufiduhul hadis, faidah hadis atau yang ketiga faidah dari hadis berkata syarah rahimahullah yang pertama istihbabu tarkil qublah lisaim idza kana yakhsha ala nafsihi Disunnahkan meninggalkan mencium ya bagi orang yang berpuasa apabila dia khawatir terhadap dirinya. yakni dia khawatir tidak mampu mengendalikan syahwatnya. Yang kedua, istihbabu tarkil mubasyarah lis-shaim idza kana yakhsha 'ala nafsihi. Disunnahkan meninggalkan juga al-mubasyarah yaitu menyentuh, meraba ya, dalam keadaan dia berpuasa apabila dia khawatir terhadap dirinya. Yang ketiga, jawazul kublah wal mubasyarah lis saim idza kana qadiran ala kubhi jimah syahwatihi. Bolehnya mencium dan menyentuh bagi orang yang berpuasa apabila dia merasa mampu untuk mengendalikan syahwatnya. Naam. Demikian faedah dari hadis ini yang menunjukkan barakallahu fikum pada kita semua ya Eh, termasuk dalam bab ini adalah bab saddu dzari'ah, menutup celah-celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang haram, maka dia meninggalkannya sesuatu tersebut. Nah, yang dikenal dengan istilah dalam apa usul fiqih saddu dzari'ah, ya, menutup celah-celah. Maka diantara dalilnya adalah ini. Rasulullah SAW melakukan itu karena beliau mampu ya mengendalikan syahwatnya. Bagi yang tidak mampu maka itu ditinggalkan. disunahkan meninggalkannya karena itu sebagai sebab yang bisa mengantarkan pada hal yang haram yaitu bergaul di bulan Ramadan suami istri. Naam. Kemudian hadis yang berikutnya yang ke-14 Ani bin Abbas yang radhiyallahu taala anhu ma'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa saimun. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau ihram dan berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Jadi dua di sini lafadznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpuasa beliau melakukan apa ihram. Ihram di sini ketika berhaji. Kemudian berbekam dalam keadaan kemudian yang kedua berbekam. Nah, jadi dua perbuatan yang boleh dilakukan berdasarkan hadis ini seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan atau yang lainnya yaitu berbekam dan ihram. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah. Berkata Syarih rahimahullah al-mufradat ihtajama ay ihtijam wa ikhraju damin minal jismi biwasitati musyarratin fi mawdi'in muayyanin bi alatin tulsaqu fawqa mahalli qat'il musyarrat Naam berbekam atau ihtajama maknanya adalah ikhraju dam minal jism mengeluarkan darah dari jasad dari badan dengan perantara alat ya yang mengisap di tempat tertentu naam di fauqa mahalli qat'il musyarrab yang diletakkan ya di titik yang diinginkan maka alat itu diletakkan di situ untuk kemudian mengeluarkan atau menarik ya darahnya sebagaimana yang kita ketahui ya bersama di zaman kita sekarang ini yang ma'ruf yang telah menyebar ya yaitu cara berbekam. Nah, kemudian hal hujam ya yang si pembekamnya menghisapnya ya dengan alat tadi walidzalika kayu kolulil hajjam al misos oleh karena itu disebut juga bagi para pembekam dengan apa al masos bukan al misos tapi al masos ya sebagaimana wazannya kosos ya misos kos apa kosos kisos kosos misos masos maksudnya orang yang pembekam yaitu pengisap ya masos orang-orang yang suka mengisap nah jadi diistilahkan kepada al-hajjam yaitu tukang bekam wal alatul lati yajma'u fiha dam muhajjimah wal ihtijam ghairul fasdi dan alat yang dikumpulkan padanya darah itu disebut dengan muhajjimah ya atau muhajjamah alat bekam yang dipakai berbekam kemudian ihtijam itu berbeda dengan al-fasdu ada cara lain mengeluarkan darah itu fasdu ya ini bukan bekam kalau fasdu itu uh, apa dengan seperti aku puntur pakai apa namanya itu jarum semisal itu ya dan dia mengeluarkan darahnya itu melalui urat ya melalui urat nah sehingga beda dengan bekam tapi sama-sama mengeluarkan darah kotor nah ini juga ya ada di zaman terdahulu al-faslu ini namun yang ma'ruf adalah al-ihtijam yang dilakukan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah al-ihtijam. Adapun al-faslu itu tidak ma'ruf. Nah, namun disebutkan para ulama kita itu ada di zaman dahulu. Nah, al-fasdu. Di zaman sekarang juga ada. Ya. Kita bisa lihat di di internet ya antum ceklek al-fasdu itu nah sudah menyebar juga sekarang ya dan apa tukang-tukang al-fasdu sudah banyak sebagaimana tukang bekam. Nah, akan tetapi sekali lagi yang sunnah adalah al-ihtijam. Ya, itu yang ma'ruf yang dilakukan yang datang dalam riwayat-riwayatnya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian al-bahath yang kedua, hadal hadis rawahul Bukhari fi sahihi bi hadzal lafzi Wa akhraja kadzalika min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala ihtajama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim wa qad qala al-Bukhari wa yudhkaru an Sa'ad wa Zaid ibn Arqam wa Ummi Salamah annahum ihtajamu siyaman wa qala Bukair an Ummi Alqama kunna nahtajimu inda Aisyata fala nunha wa sayati mazidu bahthin li mawdu'i ihtijami as-sa'im fil hadithi tali li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. <clears throat> hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dengan lafaz yang telah kita bacakan. Nah, bahwa Rasulullah SAW berbekam dan ihram dalam keadaan berpuasa, berihram dan berbekam. Dikeluarkan pula dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Ya, beliau berkata Ibnu Abbas, uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama berbekam dalam keadaan berpuasa. Ya, dan Imam Al-Bukhari mengatakan wa yudhkaru dan disebutkan pula dari Sa'ad, dari Zaid bin Arqam, dari Ummu Salama semuanya mereka itu berbekam dalam keadaan berpuasa. Ya, Sa'ad kemudian Zaid, kemudian Ummu Salama annahum ihtajamu. Mereka semua berpuasa dalam apa berbekam dalam keadaan berpuasa. Berkata Bukair dari Ummu dari Ummu Alqamah, beliau juga mengatakan kunna nahtajim. Ummu Alqamah berkata kami berbekam. Ya. Di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha, fala nunha. Kami berbekam di sisi Aisyah, kami tidak dilarang. Berarti dibolehkan, diizinkan. Wasayati mazidu bahtin dan akan datang tambahan pembahasan ya dalam permasalahan ini terkait dengan berbekamnya orang yang berpuasa yaitu dalam hadis yang berikutnya yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, maksudnya yang menguatkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang telah disebutkan oleh beliau dalam Sahih Al-Bukhari. Naam dan juga akan datang hadis yang uh, bertentangan dengan ini. Ya. Kemudian uh, perselisihan yang terjadi di kalangan ulama dan kesimpulannya ya apa boleh berbekam di bulan Ramadan berpuasa ya atau tidak boleh ya sehingga membatalkan puasa bagi yang berbekam Nah, oleh karena itu Asy-Syaikh Al-Muallif Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis yang berikutnya yaitu hadis Syaddad ibni Aus radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi. Beliau Nabi alaihi salatu wasallam pernah melewati seseorang di baqi yang sedang berbekam di bulan Ramadan. Faqala maka Rasulullah SAW mengatakan pada orang tersebut, Aftarul hajimu wal mahjum rawahul khamsah illa termidi Telah berbuka orang yang berbekam dan yang dibekam. Ya, maksudnya batal puasanya. Yang berbekam dan yang ber, yang membekam dan yang mahjum yang dibekam. Ya. Telah batal puasanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam yang lima kecuali Imam termidi, Imam yang lima Ahmad, Abu Daud, termidi Nasai, Ibnu Majah. Berarti keluar Imam termidi Ya, Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ya. Sehingga berarti terjadi apa? Pertentangan antara hadis yang pertama yaitu hadis Ibnu Abbas ya dan juga sebelumnya hadis Aisyah radhiyallahu taala eh, afwan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya yang dinukilkan di sini oleh Imam Ibnu Hajar dalam riwayat Al-Bukhari itu bertentangan dengan hadis Syaddad Ibni Aus radhiyallahu taala anhu nah yang satu membolehkan bekam dalam berpuasa di bulan Ramadan atau yang lainnya dan yang satu tidak membolehkannya artinya membatalkan puasa ya bagi orang yang berbekam ataupun yang membekam al-hajim wal mahjum bagaimana kesimpulannya maka kita bacakan siapa yang mengaji ah, barakallahu fikum mahmu nah, boleh ya lagi taklim Nah, jadi kita bacakan syarah dari Syekh Abdul Qadir rahimahullah taala. Ini agak cukup panjang karena beliau membahas tentang sanad. ya. Kalau saya lanjutkan Nah, membutuhkan waktu minimal 10 menit. Bagaimana menurut antum? Kita lanjutkan. Antum masih ujian. Atau kita akhirkan nanti di majelis berikutnya. Hah? Ini santri. Hah? Antum bagaimana menurut antum? Lanjut? Hah? Kita lanjut. Baik. Barakallahu fikum. Uh, saya bacakan saja apa kesimpulan ya kesimpulan dari dua riwayat tersebut dengan menukilkan uh, keterangan Syekh Abdullah Ali Basam rahimahullah supaya antum tahu kesimpulannya nanti minggu depan insyaallah kita Eh, lanjutkan dengan rinciannya ya. Nah, jadi terjadi khilaf di kalangan ulama hal tuf hal tuftiru as amla. Ya, atau tentang berbekam di bulan Ramadan hal tuftir as amla. Apakah membatalkan puasanya orang yang berpuasa atau tidak? Yaitu ihal hijamah, berbekam. Maka berpendapat kelompok yang pertama dari tiga madhab, tiga imam, bahwasanya yaitu selain Imam Ahmad ya, bahwasanya la tuftir bahwa bekam itu tidak membatalkan puasa berdasarkan riwayat tentunya yang sudah kita bacakan ya itu riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW berbekam dalam keadaan berpuasa nah dan juga dalam keadaan muhrim ya ihram. Kemudian berpendapat kelompok kedua yaitu dalam hal ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwa berbekam itu tuftir, membatalkan puasa. Ya. Berdalilkan tentunya dengan hadis yang telah kita lewati tadi. Ya. Juga dalam riwayat Rafi' Ibnu Khadij ya dalam, dalam riwayat ini dari Sa'ad ibni dari Syaddad ibni Aus radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini juga dalam riwayat lain dari hadis Rafi' bin Khudaij. Sama, after al-hajib wal mahjum. Bahwa orang yang berbuka apa orang yang membekam dan yang dibekam keduanya membatalkan puasanya. Ini perselisihan di kalangan ulama para kalafikum dan kesimpulannya dari uh, Syekh Abdullah Ali Bassam was sawab al-fitru bil hijamati wal fasdi wat tashrid wa sahbid dam al kathir min al badan al mawjud fil hijamati mawjudun fi hadhihi al asya tab'an wa syar'an Nah, sebelumnya beliau menyukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, bahwa apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari pendapat beliau, huwallazi ittafaqa alaihi syekhan. Dialah yang mencocoki hadis Bukhari Muslim. Ya, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguatkan pendapat kelompok kedua yaitu pendapatnya Imam Ahmad dan yang bersamanya bahwa bekam membatalkan puasa. Nah, kemudian beliau mengatakan wa haditsul fitr sarihatun sahihatun mutaaddidatut turuk Hadis yang membatalkan puasa bagi yang bekam dan yang berbekam, yang membekam dan yang berbekam. Hadisnya soreh itu sangat jelas, sahih dan dari berbagai jalan. Rawaha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ata asyara nafsan. Telah meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 jiwa. Maksudnya empat belas orang. Ya, jadi banyak jalannya. Riwayat yang mengatakan berbekam itu membatalkan puasa. Nah, saya baca arba'ata asyara sebagai faedah karena dia termasuk jumlah adat yang membeni dari bilangan 11 sampai 19 membeni alal fathah jadi arba'ata asyara walaupun dia fa'il itu marfu. Ya, tetapi di sini kita baca fathah karena mabni alal fathah tapi fi mahalli raf'in. Nah, bahwa 14 orang meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasaqal Imam Ahmad ahadithahum kullaha. Imam Ahmad menyebutkan hadis-hadis mereka yang 14 tadi seluruhnya. Ya, dan disahihkan oleh beliau. Fakaifa yuqaddam 'alaiha ahadith hiya baina amrayni sahihun la dilalata fihi au fihi dilalatun walakin ghairu sahih. Nah, maka bagaimana dibandingkan dengan hadis-hadis yang mem, apa tidak membatalkannya? Ya, jika dibandingkan maka lebih didahulukan tentunya hadis-hadis yang sahih ini yaitu yang membatalkan apa? puasa. Dan inilah yang benar dan dikuatkan pula oleh Syekh Abdullah Ali Bassam dan akhir beliau mengatakan hada ikhtiar Syekh Al-Islam bin Taimiyah wa tilmidh wa tilmidhihi Ibn Al-Qayyim wa ghairihima min al-muhaqqiqin rahimahumullah. Ini pilihannya Syekhul Islam bin Taimiyah dan juga muridnya Imam Ibn Al-Qayyim dan selain keduanya dari para muhakkik ahlu tahqiq rahimahumullah taala jami'an. Wallahu alam bisawab. Itu kesimpulannya. Kita akan bacakan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala kita tutup dengan kafarah majelis subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh